Kita tahu di dalam Sahih Bukhari terdapat puluhan kitab. kitab Zakat, kitab Saum, Kitabul Jihad, Kitabul Maghazi, Kitab pertama yang ditulis oleh beliau adalah Badil Wahyi. Bagaimana awal mula wahyu itu turun. Beliau memandang perlu menulis sini untuk selanjutnya beliau teruskan dengan Kitabul Iman. Ya. Yeah dan Kitabul Iman yang ditulis oleh beliau dengan satu tujuan. Ya, dengan satu tujuan yaitu bahwa iman meliputi ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Setelah kitab ini. Hadis pertama kemarin hadis ahad bahkan hadis ahad yang paling tingkat terendah ya kan ada masyhur hadis ahad ada tiga masyhur aziz uh, eh, gorib ini yang paling rendah gorib hanya di Eh, riwayatkan oleh seorang sahabat, diteruskan oleh seorang tabi'in dan seterusnya. Begitu juga akhir hadis sahih Bukhari juga hadis Bukhari. Ya, lihat Amirul Mukminin fil hadis. Pembesar ulama ahlul hadis memakai hadis gharib maka bagaimana hari ini anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, menolak hadis ahad, itu tidak mutawatir, itu ahad, tidak patut kita terima. Lihat Imam Bukhari. Hadis ahad, bahkan hadis ahad yang paling rendah, yaitu Bukhari. Dari sini kita tahu bahwa diterima atau tidaknya sebuah hadis itu tergantung dengan sahih tidaknya bukan mutawatir ahadnya. Walaupun ahad kalau sahih nggak masalah. Tidak masalah. Oleh karena itu di awal-awal penulisan hadis, eh, hadis hanya dibagi dua, sah atau tidak sah. Itu saja. Sah atau tidak sah, itu saja. Ya. Bahkan hadis hasan belum ada. Ya, hanya dua itu. Sah diterima, tidak sah ditolak. Ya, hadis kedua. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإمام البخاري membawakan sanatnya sampai kepada Al-Harith bin Hisham di mana Al Harith bin Hisham radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Seperti apa? Caranya seperti apa? Apa engkau bermimpi? Apa engkau mendapat, mendengar suara dan seterusnya? Ini maksud pertanyaan Al-Harith bin Hisham. Ya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti jaros, bunyi jaros. Apa jaros? Uh, lonceng. Ya, gemerincing. Yang dimaksud beliau mendengar awal suara seperti itu wa huwa ashadduhu alayya dan itu yang paling syadid yang paling berat karena wahyu itu berat inna sanulqi alayka qawlan thaqila akan kami berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang berat apa yang dimaksud wahyu maka wahyu itu berat maka para imam mengatakan seandainya yang menerima wahyu itu Abu Bakar atau Umar hancur. Nggak akan kuat. Apalagi Imam Syafi'i membuat apalagi kita, apalagi Lia Aminuddin. Ya, apalagi seorang wanita menerima wahyu hancur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang badannya paling kuat di antara para sahabat. Antum masih ingat bagaimana kisah perang Ahzab atau perang Khandaq, para sahabat tidak ada yang sanggup memecahkan batu itu. Batu besar ya ketika membuat parit. Lalu datang para nabi, lalu nabi mematahkan, memecahkan batu itu dengan kampaknya dan sekali pukul pecah. Ya. Maka para nabi dan rasul oleh Allah diberikan fisik badan yang lebih kuat dari yang lain. Ya, ah, dalam keadaan seperti itu beliau berat. Berat. Ya. Sampai nanti akan dijelaskan lebih lanjut di malam yang sangat dingin, di musim yang sangat dingin yang pernah ke Mekah Madinah tentu tahu bagaimana musim dingin ya bisa mendekati nol derajat berkeringat beliau saking beratnya. Ya. Dan pernah beliau e, naik unta, kemudian turun wahyu. Ya. Beliau sedang duduk di atas untanya, tiba-tiba wahyu datang pada beliau, maka unta itu e, turun, turun, turun, turun dan perutnya menempel ke tanah tidak sanggup menyangga badan Nabi yang sedang menerima wahyu karena wahyu itu berat. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Nah, dengan uh, wahyu misra salatil jaras itu asyadduhu alaiya yang paling berat bagiku fayafsimu anni lalu setelah hilang setelah pergi ya eh, waqad wa'aitu anhu maqal lalu aku hafal apa yang diucapkan oleh Jibril, apa yang dibawa oleh Jibril. Dan ini jaminan dari Allah, uh, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tanggung jawab kami mengumpulkan Al-Qur'an pada dirimu. Ya, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Lupa seperti kita tidak mungkin. Ya. Uh, Eh, maka jika beliau lupa terhadap satu dua ayat, maka ayat itu hapus. Ayat itu hilang, sengaja dihilangkan oleh Allah Rabbul Alamin. Seandainya beliau lupa dengan sebuah ayat dan ini terjadi. Ya. Eh, Umar datang kepada, kepada Abu Bakar mengadu tentang hafalan uh, surat Al-Furqan. Aku hafal surat Al-Furqan dulu tidak seperti sekarang, ada yang kurang. Beberapa ayat kemudian dibacakan, kata Abu Bakar sama, aku juga lupa. Lalu Umar dan Abu Bakar datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan sama, aku juga lupa. Ini diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Wahyu itu diangkat oleh Allah. Mansuh hapus. Ya, dan ini hukum Allah, ini kehendak Allah, Allah berhak melakukan apa saja. Dan tidak pantas bagi kita mengatakan, oh Allah seperti itu. Ya, kenapa sudah menurunkan wahyu dicabut lagi? Kenapa ini tidak pantas? Allah lebih tahu dari kita. Sebab pertanyaan seperti ini nanti akan merembet. Kenapa babi haram? Kenapa subuh dua rakaat? Kenapa maghrib tiga rakaat? Ya, tidak akan terjawab. Apapun yang diperbuat oleh Allah tidak boleh ditanya. Ya, jangan seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu ngatur Allah, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begitu. Tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begitu. Tidak mungkin Allah butuh tempat, tidak mungkin Allah uh, menempati satu tempat. Berarti tidak mungkin Allah bersemayam di arsh. Berarti tujuh ayat dia tentang. Belasan hadis dia tolak. Ah, ini orang-orang Mu'tazilah yang diawali dengan syubhat filsafat yang masuk ke dunia Islam. Islam hancur rusak ketika ilmu filsafat masuk ke dalam Islam. Wa ahyanan yatamassalu li al-malak rajulan kadang-kadang malaikat tentu yang dimaksud Jibril. Yang dimaksud Jibril. Tidak ada riwayat bahwa ada malaikat lain selain Jibril yang membawakan wahyu. Ya. Adapun menemui Nabi, ya. Nabi sedang berbincang dengan Jibril, tiba-tiba Jibril menengadah ke atas, ke langit. Kemudian turunlah malaikat. Datanglah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, Jibril mengatakan semenjak dia diciptakan dia belum pernah turun ke bumi kecuali detik ini hari ini untuk menemui engkau. Lalu malaikat ini berkata kepada Nabi bahwa aku diutus oleh Allah untuk bertanya kepada engkau. Aja'altuka malakan au nabiyan abdan rasulan. Gitu engkau mau pilih sebagai seorang nabi yang raja seperti Yusuf, Sulaiman, Daud, ini nabi juga, raja juga, atau nabi yang hamba. Ya, yeah? disuruh milih. Aku datang sebagai utusan Allah disuruh milih. Ya. Yeah? Lalu Jibril menasihati kepada Nabi, tawadha li rabbik. Tawaduklah engkau ya Muhammad kepada Tuhanmu. Lalu Nabi mengatakan, bal rasul abdan rasulan. Ya, aku memilih sebagai seorang rasul yang hamba, yang budak, tentu budak Allah, bukan budaknya manusia. Ya, ah, dengan ketawaduan Nabi eh, diangkat beliau oleh Allah dan tidak ada seorang nabi pun 124 ribu nabi yang melebihi beliau. Jangankan melebihi, menyamai tidak ada haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum pintunya dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang setelah lewat sirat sudah selamat, nggak mungkin masuk neraka karena sudah melewati sirat, mau masuk surga, tiba-tiba pintu masih tertutup. Maka kaum muslimin datang pada Nabi Adam, "Ya Adam, bapak, hai bapak kami, tolong bukakan pintu surga." Adam tidak sanggup, ya Datang pada Nabi Nuh, Nuh tidak sanggup. Datang pada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, tidak ada yang sanggup. Lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliaulah manusia yang diberi kemuliaan besar oleh Allah membuka pintu gerbang surga. Baru pada masuk. Ya, ah, di sini ada malaikat yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Jibril tapi tidak membawa wahyu ya, tidak membawa ajaran. Adapun yang membawa ajaran, membawa wahyu hanya Jibril alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang datang kepadaku malaikat Jibril dalam bentuk rojul, seorang laki-laki. Antum tentu masih ingat bagaimana ada orang yang berpakaian serba putih, berambut sangat hitam, tersisir rapi, meletakkan dengkulnya di dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi, lalu bertanya, Ya Muhammad, akbirni anil Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi, akbirni anil iman. Lalu dijawab oleh Nabi, dan sampai iksan dan seterusnya masyhur hadis ini. Ya. Siapa? Orang laki-laki. Ya, bukan dalam bentuk Jibril. Dia memang Jibril, tapi bukan dalam bentuk Jibril. Nggak akan muat Eh, bumi ini seandainya Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk aslinya. Ya, nanti akan dibawakan juga riwayat bahwa uh, dua kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, beberapa bulan setelah uh, apa? Beberapa bulan setelah wahyu pertama Nabi sedang berjalan di malam hari, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Beliau menengadah. Ya, ternyata itu malaikat yang pernah datang kepadaku pertama kali. Ya, beliau tidak lupa. Tapi jisimnya jauh lebih besar. Ya, duduk di atas kursi antara langit dan bumi kursi yang diduduki, duduki oleh Jibril berada di antara langit dan bumi. Ini berbeda dengan kursi Allah. Kursi Allah, kursi Allah apa? Meliputi langit dan bumi. Mana dalil? Hmm? Antum baca mungkin hampir setiap hari. Sehari lima kali mungkin. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ini dalil, ini akidah. Jangan kita seperti orang filsafat itu kiasan. Kiasan Nabi membaca ayat ini ratusan kali dan Nabi tidak pernah mengatakan sahabat ini kiasan, ini majazi, tidak ada. Setelah datang orang-orang filsafat, setelah kitab-kitab Aristoteles, Socrates, Plato dibaca oleh kaum muslimin, baru muncul kiasan, majas, dan seterusnya. Abu Bakar, Umar, para sahabat tidak pernah mengatakan ayat itu kiasan. Kursi Allah hak. Dan apa kata Ibnu Abbas tentang kursi Allah? Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas jauh lebih tahu daripada kita. Mau Maudi'u qadamaihi. Tempat kedua telapak kaki Allah itu kursi Allah. Bukan tempat bersemayam Allah, tempat bersemayam Allah arsh. Dan berita seperti ini hak gaib. Tidak pantas nalar kita, nurani kita, akal kita ikut bicara. Berhadapan dengan hal yang gaib, yang ada hanya satu. Sami'na wa ata'na. Gaib ini. Ya. Sebagaimana kita yakin adanya malaikat maut. Berapa jumlah malaikat maut pencabut nyawa? Ada berapa? Hah? Sebagaimana jumlah jumlah Jibril, jumlah uh, Israfil. Ada berapa? Satu. Malaikat maut yang orang awam bilang Israel, ini tidak tepat. Jumlahnya satu. Ya, ini gaib. Lalu kita mau tentang dengan akal kita bagaimana? Kalau oh, apa? Tabrakan pesawat langsung mati oh, 500 orang. Apa nggak ribet tuh nyabutnya tuh? Oh Ya, apa enggak susah? Belum sono mati sini mati jaraknya jauh. Ini akal, ini royu, ini nurani yang tidak mungkin bisa mencapai hal yang gaib. Cukup kita katakan bahwa sami'na wa ta'ala. Mudah bagi Allah, sangat mudah. Ya, dan Allah berikan ilmunya kepada malaikat maut bagaimana cara mencabut seribu orang sekaligus mudah sekali sangat mudah ya Nggak usah pakai rokyu kita, nggak usah pakai kias. Kias juga nggak boleh. Hari ini ada orang yang iman pakai kias, ya gampang. Seperti kita eh, PLN matiin lampu kan sekali pencet mati semua. Ya. Ini juga nggak usah gitu-gituan. Ya, ini kias. Ya kalau benar, kalau salah, eh, ya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, berarti tidak bisa difahami waktu dulu belum ada PLN, belum ada listrik. Ya, maka nggak usah pakai kias seperti itu juga tidak usah. Tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bentuk dihiyah al-kalbi, ya, datang eh, laki-laki uh, kepada Nabi ngobrol, ya, Aisyah ngeliat, Aisyah ngeliat. Kemudian laki-laki ini pergi, ya. Rasul nanya kepada Aisyah, Aisyah siapa yang tadi? Kamu tahu? Tahu ya Rasul, dia dihia. Dia, semua orang tahu siapa dihia. Seorang sahabat yang sangat ganteng. dihia Al-Kalbi. Kata Nabi, dia Jibril. Ya, dia Jibril. Dia bukan dihia, dia Jibril. Ya. Datang dalam bentuk Arab Badui. Ya. Nah, disebutkan di sini uh, Yatamassaluli rojulan. Rojulan. Jibril datang kepadaku dalam bentuk seorang rojul, laki-laki. Ya, perempuan tidak pernah. Bahkan ketika Nabi ber apa? berdua dengan Aisyah, maka beliau keluar untuk menemui Jibril. Ya. Fayukallimuni lalu Jibril berkata kepadaku menyampaikan wahyu fa'ai ma lalu aku hafal apa yang dia ucapkan. Awalnya Nabi takut-takut. Awalnya Nabi khawatir. Kalau sampai aku lupa gimana? Kan beliau yang pertama kali menerima amanah wahyu. Kalau sampai lupa, lupa sekalimat, dua kalimat, aku sampaikan kepada umat, salah semua kan? Ah, beliau takut tim. Maka begitu Jibril mengucapkan satu kalimat, satu kata, dua kata, langsung diikuti oleh Nabi Ya, langsung diikuti oleh Nabi. Satu kalimat, dua kalimat langsung diikuti oleh Nabi. Takut lupa. Ya, lalu ditegur oleh ayat. Nanti beliau juga akan bawakan ayat ini. Ya, jangan engkau gerakkan bibirmu sebelum Jibril selesai uh, membacakan ayat sampai akhir. Uh, para imah uh, eh, banyak yang mengambil cara ini. Ya, cara ini cara yang terbaik, walaupun bukan satu-satunya cara dalam pengajaran. Jadi jika mau mencatat ucapan seorang syekh yang menyampaikan riwayat, uh, hadis dan seterusnya, biarkan sampai selesai. Selesai baru ditulis. Ya, para ulama menyukai ini. Jadi faham betul tulis. Ya, jadi kita kalau dengar uh, seorang saya, seorang ustaz ceramah, biarkan ceramah sampai selesai sejam gitu ya. Ah, nanti terakhir, ya. Pas mau nulis lupa semua tadi apa, ya. Itu kita. Ya, itu kita. Maka Allah tolong kita. Allah bantu kita, Allah rahim kepada kita. Ada rekaman. Ya, ini salah satu nikmat Allah. Bisa diputar oh, persis tidak berbeda sedikit pun. Ya. Dan inilah keadilan Allah. Di saat manusia mencari ilmu dengan begitu gigihnya, dengan begitu gigihnya, tidak ada apa-apa hari itu. Bahkan alat tulis saja susah. Antum tahu bagaimana Imam Syafi'i mencari alat tulis susah, susah sekali. Ya. Tapi hasilnya subhanallah menjadi Imam Syafi'i ya menjadi Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Hari ini ya kita subhanallah ya dengan handphone, dengan rekaman, dengan begitu mudahnya ya. Tapi ya gini-gini aja ya. Nah, keadilan Allah ya. Maka kita terus berusaha ya Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata Aisyah radhiyallahu anha walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu Sungguh aku telah melihat Nabi turun wahyu pada Nabi fil yaumi syadidil bard di hari yang sangat dingin di hari yang sangat-sangat dingin kita tahu dinginnya sana Tentu tidak seperti di puncak di puncak gunung di negeri kita ini, jauh lebih dingin. Fayafsimu anhu, setelah selesai ya, setelah selesai Jibril uh, naik ke atas wa inna jabinahu layatafassadu arakan Aku melihat uh, dahi Nabi berkeringat, penuh dengan keringat. Padahal di hari atau di malam yang sangat dingin. Ya, karena apa? Karena beratnya wahyu itu. Ya. Selain berat ketika menerima, ya, Nabi hanya Nabi yang merasakan tentunya. Abu Bakar, Umar tidak merasakan keberatan itu, apalagi kita. Ya, hanya Nabi yang merasakan beratnya tertimpa wahyu ketika Jibril datang. Berat juga menerima e, mengimaninya. Maka kita lihat di awal-awal e, turunnya wahyu, siapa yang mengimani? Sedikit sekali. Berapa orang yang beriman kepada beliau tiga tahun pertama? Tidak lebih dari sebelas orang. Ya, tidak lebih dari sebelas orang tiga tahun. Gitu. Berapa yang mengikuti Nabi Nuh setelah ratusan tahun berdakwah. Riwayat mengatakan tidak lebih dari 70 orang. Ya, bahkan ada seorang nabi yang pengikutnya tidak sampai 10 orang. Bahkan ada seorang nabi yang pengikutnya dua atau tiga orang. ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan aku tahu, aku lihat ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berat. Menerima kebenaran wahyu ini berat. Allah Rabbul Alamin. Bukan makhluk. Sementara yang menerima ini makhluk. Maka kalau bukan karena hidayah, Rahman, Rahim Allah, seorang tidak akan beriman. Berat. Maka dakwah ini berat. Oleh karena itu nasihat Syahalbani rahimahullah karena dakwah ini berat, dakwah ini sudah berat, maka jangan diperberat lagi. Dengan apa? Dengan kelakuan kita para dai, akhlak para dai yang tidak membuat simpati kaum muslimin manusia. Jangan diperberat lagi. Ya, maka umumnya para imam para ulama, akhlaknya mengikuti akhlak para nabi Berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan orang jahil, berbeda dengan berhadapan dengan murid-muridnya berbeda ya berbeda. <clears throat> ya, kita lanjutkan hadis ketiga. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب an Urwah ibn Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat Sanat ini sampai kepada Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair uh, adik dari Abdullah bin Zubair abangnya sahabat adiknya bukan sahabat ya yeah. abangnya sahabat adiknya tabi'in Urwah bin Zubair bukan sahabat tapi tabi'in abangnya Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf uh, sahabat. Ya, yeah, sering digendong-gendong oleh eh, Aisyah Ummul Mukminin ketika kecil ya. Annaha qalat berkata Aisyah Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah awal pertama datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Maka mimpi merupakan satu bagian di antara sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. 46 bagian kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian uh, itu ada 46. Salah satunya mimpi. Salah satunya mimpi. Tentu tidak semua mimpi wahyu. Ya. Ada mimpi yang wahyu, ada mimpi yang bukan. Ya. Ah, mana mimpi yang wahyu? Tentu mimpinya para nabi dan rasul. Mimpi kita tidak. Mungkinkah mimpi kita ini besar, benar, al-mubasyirah? Mungkin. Mungkin. Apalagi di akhir zaman eh, hampir-hampir eh, mimpi seorang mukmin di akhir zaman tidak pernah dusta. Itu nanti di akhir zaman. Dan orang yang mimpinya benar adalah orang yang apa? Yang bicaranya selalu benar. Orang yang bicaranya selalu benar, nggak pernah bohong, mimpinya benar biasanya. Orang yang tukang bohong, mimpinya ya bohong, ya mimpinya nggak karu-karuan, ya. Finnaum uh, eh, awal mula wahyu datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berupa mimpi yang benar ketika beliau tidur. Ya. Dan sekali lagi mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Maka dari mana Nabi Ibrahim nekat mau menyembelih putranya Nabi Ismail dari apa? Dari mana? Dari mimpi. Dari mimpi. Wahai putraku, aku bermimpi menyembelih engkau. Ya? Apa jawab Nabi Ismail? Lakukan. Serta dicuni insya Allah minas sabiri. Insya Allah aku sabar. Ya? Nabi Ismail tidak menjawab, Namanya juga mimpi, Pak. Nah, enggak. Namanya juga mimpi, Pak. Ngapain dibahas? Karena Nabi Ismail faham, Nabi Ibrahim faham bahwa mimpinya para nabi wahyu. Maka nggak ada nabi mimpi kayak kita. Ya, habis naik becak, kemudian naik pesawat, ya, kemudian oh mendarat, ya, di Parung Serap misalnya ya. Nggak karu-karuan lah mimpinya. Eh, itu kita. Adghasu ahlam. Mimpi yang nggak karu-karuan. Gitu. Adapun Nabi tidak. Seluruh mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Maka lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mendapatkan wahyu khusus dari Allah. Lewat Jibril bahwa engkau harus menyembelih putramu. Tidak. Hanya mimpi saja. Mimpi menyembelih uh, putranya Ismail. Dan beliau sadar, ini mimpi, ini wahyu. Dan Nabi Ismail juga faham, karena beliau juga Nabi. Lakukan, wahai ayah, Insya Allah saya sabar. Saya siap disembelih kalau itu memang perintah Allah. Padahal cuma mimpi. Gitu. Maka tidak ada ihtilam bagi para nabi dan rasul. Ya, kalau kita yang tidak apa punya istri atau yang ber apa yang eh, pisah lama dari istri, tentu sebulan sekali, tiga minggu sekali kita mimpi ya ihtilam keluar air mani laki-laki ya. Uh, para nabi dan rasul tidak. Karena ihtilam ini mimpi yang tidak baik. Ya. Karena semua mimpi, semua keburukan ketika dibawa kepada mimpi itu mimpi buruk. Mimpi buruk semuanya dari syaitan. Ya. Ya kan e, berzina berduaan dengan wanita yang bukan mahram itu kan buruk. Ketika terbawa dalam mimpi, ya itu mimpi buruk. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak ada manusia yang terlepas dari mimpi buruk, hatta para ulama, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis Beliau tidak melihat mimpi kecuali seperti falak di waktu subuh. Cahaya eh, fajar melihat seperti itu. Ya, artinya tidak ada ucapan, tidak ada kalimat yang terbaca, tidak ada suara, tidak ada perintah, tidak ada larangan, hanya melihat cahaya. Ya, ini awal mula. Di diucapkan oleh Aisyah, tentu Aisyah e, berani berbicara seperti ini, tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah kan tidak mengalami. Ya, Aisyah belum lahir kan? Aisyah belum lahir kan enam tahun dinikah oleh Nabi. Ini kan jauh ya, jauh oh, apa eh, sembilan atau sepuluh tahun jelas belum lahir Aisyah. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau jadi suka menyendiri, al khala. Suka menyendiri. Ya, tidak bergaul dengan masyarakat jahiliyah yang berzina, yang minum khamar, yang eh, berjudi, yang menyembah berhala, yang menyembah Allah juga ada satu dua. Secara benar, sebagaimana kisah selanjutnya nanti Warokah bin Naufal. Ya, ah, selebihnya menyembah Allah lewat berhala-berhala Lata, Uzza, Hubal, Manat dan sebagainya. Ini yang terbanyak. Maka jika dikatakan Abu Jahal Abu Lahab tidak menyembah Allah, keliru. Yang benar Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah dengan cara yang salah. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita hari ini kaum muslimin banyak yang menyembah Allah dengan cara yang salah. Menyembah Allah lewat kuburan-kuburan keramat, menyembah Allah lewat tempat-tempat uh, keramat. Ini cara yang salah sebagaimana yang ditempuh oleh uh, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah lewat orang-orang uh, soleh yang sudah mati yang bernama Latta, Uzza, Hubal, Manat yang diwujudkan dalam bentuk patung wa kana yakhlu bi ghari hira lalu beliau sering menyendiri di gua gua apa gua hira di gua hira dan tidak ada apa-apanya hari ini gua hira kita datang ke sana kita sholat di situ kita baca Al-Qur'an di situ nggak ada apa-apanya nggak ada keutamaan maka para ulama para sahabat para tabiin tidak ada ya yeah Gua Hira nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya uh, Masjid Nabawi, di Raudhah, di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, Hijri Ismail, makam Ibrahim, itu ada apa-apanya, ada keberkahan di situ, berdoa di situ, sholat di situ. Adapun Gua Hira tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena setelah beliau jadi nabi, beliau tidak pernah lagi mengunjungi Gua Hira, tidak keluar dari lisan beliau datangilah Gua Hira akan dapat pahala begini enggak. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa beragama dengan dalil, dengan sabda Nabi, petunjuk Nabi, ya, bukan dengan akal rokyu kita. Kalau dengan akal rokyu kita, ya ini kan tempat di mana Nabi pertama kali menerima wahyu, wajar dong kita hormati, kita lestarikan, kita bangun, ya, walillahilham, tidak ada bangunan apa-apa di sana. Ya, dan dibikin sulit untuk menuju ke sana. Berbeda dengan oh, ke oh, Masjid Nabawi, ke Masjid Al kan begitu mudahnya, nikmat sekali ke sana. Ke Gua Hira sulit, jalannya dibikin sulit oleh pemerintah sana. Walillahilham mereka faham ini. Ya. Tapi kaum kita sulit didatangi juga. Ya, dibila-bilain ke sana. Seolah ada keutamaan tersendiri. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan tentang keutamaan Gua Hira. Tidak ada. fayatahannathu fih beliau bertahannus tahannus uh, eh, dari kata al-hinthu al-hinthu uh, dosa tahannus yang dimaksud menjauhi dosa tidak mau uh, bercampur dengan masyarakat jahiliyah yang minum khamar yang berzina yang berjuri. ya kita tahu pernikahan di zaman jahiliyah pernah kita bahas waktu itu ya pernikahan yang hari ini jelas-jelas dikatakan zina ya, seorang wanita didatangi oleh sepuluh laki-laki bergiliran. Ah, nanti wanita ini uh, maksudnya didatangi di dijima, dizinai. Lalu wanita ini uh, hamil. Setelah hamil wanita ini bebas memilih ya, siapa bapaknya, suka-suka dia. Itu pernikahan di zaman jahiliyah. Salah satu bentuk pernikahan ada lima atau enam bentuk pernikahan zaman. Salah satunya itu. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi seorang wanita menancapkan Eh, bendera di depan rumahnya. Ya, kalau ada bendera di depan rumahnya, eh, laki-laki siapapun boleh datang situ bebas. Ya, menzinai wanita itu. Nah, kemudian ketika dia hamil, uh, apa? Dia juga bebas memilih mengundi ya, siapa di antara laki-laki yang pernah menzinai dia yang harus menjadi bapak dari bayi itu. Ya, rupanya ini kan pelacur jelas ya. Rupanya pelacur di hari itu masih masih apa? Masih agak lumayan kalau hamil ya. Artinya masih diberi hak untuk eh, mendapatkan suami ayah dari si bayi. Ya. Pelacur hari ini kalau hamil nggak ada yang mau ngaku. Ya, nggak ada. Ah, maka beliau menjauhi itu semua. Secara nurani, akal, ini kan belum dapat wahyu beliau. Beliau bisa membedakan, manusia tentu bisa membedakan. Ini kok kayak begini, gitu kan? Adapun melempar jumroh, mencium hajar aswad, sholat subuh, sholat maghrib, kan wahyu, ro'yu, akal nggak bisa mencerna. Tapi kalau ini kan bisa. Maka beliau jauhi. Wahwa taabud Beliau taabud, taabud yang dimaksud ya dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada uh, Allah, tapi kan gelap bagi beliau gimana caranya? Bagaimana gitu. Tuhan maunya apa? Kan nggak tahu, gelap. Wahyu belum turun. Al-layaliya zawatil adad bermalam-malam, ya, beberapa malam. Gitu. Qabla ayyanzi'a ila ahlihi fayatazawwadu lidzalik. Ketika perbekalan habis, kembali